Kata Rasulullah SAW, Innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a faquba lil ghuraba yang artinya innal Islam bada'a ghariba sesungguhnya Islam itu mulai muncul dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Wasayudu ghariban kama bada dan Islam itu kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Fakuba lil ghuraba' maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing yang di atas Islam ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis yang singkat ini menggambarkan kepada kita kondisi umat Islam. Umat Islam ini mengalami dua kali masa-masa menjadi agama yang dianggap asing. Keterasingan yang pertama di awalnya Disebutkan dalam syarah hadis ini itu terjadi ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam kali pertama mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang ketika itu kafir, yang ketika itu musyrik, para penyembah berhala. Kalau kita membaca sejarah Islam, sirah nabawiyah di sana jelas digambarkan bagaimana Rasulullah SAW seorang diri di tengah-tengah masyarakat berhalaisme seorang diri mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Tentu dakwah yang beliau sampaikan itu menjadi sangat aneh, sangat asing di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula generasi pertama para sahabat yang masuk Islam pada masa itu. Semisal Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir, Yasir ayahnya Sumayyah ibunya dan sejumlah kecil kaum muslimin yang ketika itu masuk Islam. Kita baca dalam sejarah muslimin yang pertama kali memeluk agama Islam pada masa itu mendapatkan rintangan, mendapatkan hadangan, mendapatkan celaan, mendapatkan cobaan bahkan mendapatkan siksaan dari kaumnya sendiri. Betul-betul asing di tengah-tengah masyarakatnya, aneh di tengah-tengah masyarakatnya. Dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Itu keterasingan yang pertama. Innal Islam bada'a ghariba. Islam itu muncul kali pertama dalam keadaan asing. Kemudian lambat laun dengan berjalannya waktu selama 23 tahun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mendakwakan Islam ini menjadi nabi dan rasul akhirnya Islam mengalami puncak keemasannya puncak kejayaannya di akhir hayatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam Jazirah Arab yang tadinya masyarakatnya musyrikin masyarakatnya penyebab patung, penyembah berhala, sekarang menjadi masyarakat muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semakin jaya pada era Khulafaur Rasyidin, semakin berkembang, semakin luas wilayah Islam sampai ke timur bumi, sampai ke barat bumi, sampai daratan Cina, itu semuanya pada masa-masa keemasannya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan adanya keterasingan yang kedua kalinya. Keterasingan yang kedua kalinya yang dialami oleh Islam, dialami oleh sunnah rasulullah alaihi salatu wassalam, dialami oleh kaum muslimin yang betul-betul mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Keterasingan yang kedua itu di akhir-akhir masa Islam. Semakin jauh dari masa-masa kenabian, jauh dari masa-masa khulafaur rasyidin, kembali asing. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Wasayyudu ghariban kama bada'a. Dan Islam itu kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Keterasingan yang kedua kaum muslimin rahimakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah Muhammad Ibn Husain Al-Ajurri dalam kitab beliau Al-Ghuraba'u minal Mu'minin beliau termasuk ulama abad yang ketiga ketika menjelaskan hadis tadi Islam akan kembali menjadi asing beliau menjelaskan asingnya itu bukan lagi di tengah-tengah masyarakat musyrikin bukan lagi asing di tengah-tengah orang-orang kafir tetapi lebih asing daripada itu Islam di akhir zaman justru menjadi asing di tengah-tengah warganya sendiri. Menjadi asing justru di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Kaum muslimin sudah tersamarkan akan Islam yang benar. Kaum muslimin sudah semakin bingung rancu mana muslimin era dulu muslimin yang dulu mengamalkan Islam bersama Rasul alaihi salatu wassalam, muslim yang mengamalkan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam rancu. Akhirnya Islam ketika diamalkan di tengah-tengah kaum muslimin banyak yang heran, banyak yang menganggap asing. ini Islam atau bukan? Kok kayaknya nggak umum? Ini muslim yang apa ini? Kok kayaknya tidak umum, tidak sebagaimana umumnya masyarakat kaum Muslim. Padahal ya Islam itu sendiri yang diamalkan. Padahal dia muslim yang betul-betul di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ini keterasingan kedua yang lebih parah lagi dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu asing di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Asing di tengah-tengah orang-orang kafir. Kalau yang sekarang ini tidak hanya asing di kalangan kaum musyrikin, di kalangan orang-orang kafir, bahkan asing juga di tengah-tengah umat Islam. Ini ada beberapa penyebab kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Islam itu kemudian menjadi asing di tengah-tengah umat Islam sendiri? Bisa saya sebutkan di sini beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah terjadinya banyak fitnah di tengah-tengah umat Islam. Fitnah yang sangat besar, yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat samar, fitnah yang memakan banyak korban, fitnah yang membuat banyak kaum muslimin tidak memahami bahaya fitnah tadi. Fitnah itu meliputi fitnah-fitnah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan dalam ber beragama, munculnya pemahaman-pemahaman aneh di tengah-tengah umat Islam, munculnya beragam sekte-sekte yang menyimpang di tengah-tengah umat Islam. <coughs> Disebut dengan fitnah syubhat. Ditambah lagi fitnah syahwat yang berkaitan dengan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kedudukan, fitnah kemasyhuran. <coughs> dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lain <coughs> yang semua itu terkait dengan masalah syahwat. Ini yang menyebabkan kaum muslimin itu <coughs> menjadi asing tentang agamanya. Kita perhatikan satu hadis <coughs> yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dalam sahihnya <clears throat> dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita cermati, kita hayati baik-baik hadis yang dibawakan Rasul berikut ini. <clears throat> Kata Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang kondisi fitnah yang bakal menerpa umat ini. Rasul mengatakan, بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Yang artinya Rasul mengatakan badiru bil amal. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin bersegera beramal sebelum datangnya fitanan kabita'il lailil mublim sebelum munculnya fitnah-fitnah yang sangat banyak yang diumpamakan oleh Rasul seperti serpihan-serpihan malam yang gelap fitnah yang sangat banyak yang sangat beragam diumpamakan seperti serpihan-serpihan malam yang gelap Beliau mengatakan pagi hari orang itu mukmin, sore hari sudah kafir atau sorenya dia mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Beliau mengatakan ya fi'udinahu bi'arab minat dunia. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Hadis ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu jelas menggambarkan kepada kita fitnah dahsyat yang bakal menerpa umat ini. Rasul menyebutnya dalam bentuk jamak fitanan. Fitan itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya fitnah. Menggambarkan kepada kita nggak cuma satu fitnahnya itu, tapi banyak beragam. Disebutkan dalam bentuk isim nakiroh, itu kaidah ilmu alatnya. Isim nakiroh yang menunjukkan tidak jelas fitnahnya itu sangat samar begitu banyak, begitu beragam samar atas kaum muslimin. Tidak bisa dengan mudah diidentifikasi. Rasul menggambarkan lagi dengan penggambaran lebih mencekam. Kaki ta'il laylil muhlim. Fitnah itu seperti serpihan, serpian malam yang gelap. Kalau kita mencermati kondisi malam, di awal malam masih banyak orang Semakin malam semakin sedikit orang Ketika larut, malam, larut malam Sudah jarang yang namanya orang Semakin malam semakin pekat Semakin larut semakin sunyi Kondisi semakin mencekam Menegangkan, menakutkan Serpian-serpian malam yang gelap itu pula yang namanya fitnah yang bakal menerpa umat ini dan sudah menerpa umat ini. Dari mulai fitnah yang kecil, semakin besar, semakin besar, tambah besar, tambah besar, tambah dahsyat. Yang asalnya kecil, gampang kelihatan, gampang diketahui, orang lari daripadanya. Semakin lama semakin tersamarkan, tidak paham. Semakin lama semakin samar lagi. Semakin orang tidak paham sunyi, larut, mencekam, menegangkan, menakutkan sebagaimana malam yang gelap gulita. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan itu terjadi, sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, apalagi di zaman-zaman kita sekarang ini. Korban-korban fitnah itu sudah banyak Rasul sampai menyatakan pagi hari orang itu mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Artinya fitnah tadi bukan semata-mata membuat orang itu tidak menjalankan tauhid dan sunnah Rasul. Bahkan lebih daripada itu fitnah tadi kaum muslimin rahimakumullah membuat orang tadi murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya. Bukan semata-mata dulunya soleh Sekarang jadi orang jahat yang toleh Dulunya kokoh tauhidnya Sekarang goyang dengan kesyirikan Dulunya kokoh di atas sunnah rasul Sekarang mulai banyak merambah bid'ah bid'ah Gak semata-mata itu, itu lebih banyak lagi Tapi bahkan lebih daripada itu Tadinya dia muslim Menjadi murtad dari agama Rasul menyebutkan satu sebab ya dinahu fi arad minad dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Ada enggak ya kira-kira orang yang menjual agamanya yang tadinya muslim rela kafir hanya dengan sebungkus lima bungkus indomie? Ada pak? Ada apa nggak ada? Jawabannya sudah bukan rahasia lagi. Ada nggak ya orang Muslim yang dulunya Muslim, masya Allah begitu, kuat keislamannya, rela menjual agamanya, murtad dari agamanya karena obsesi wanita, seneng sama perempuan, ternyata perempuannya perempuan kafir, rela murtad dari agamanya hanya karena perempuan tadi. Ada apa enggak ada, Pak? Jawabannya banyak banyak. Apalagi kalau sudah urusannya dapat dunia, urusannya dapat kedudukan, urusannya dapat ketenaran, rela dia jual prinsip, rela jual tauhid, rela menjual sunnah dalam rangka untuk mendapatkan jabatan tadi, kedudukan tadi, dunia tadi, kemasyhuran tadi, yang semuanya itu urusan dunia. Seperti itulah model fitnah yang menimpa umat ini. Dikarenakan banyaknya fitnah ini kaum muslimin rahimakumullah, maka Islam yang dibawa Rasul, Islam yang dulu diemban Nabi alaihi salatu wasalam yang beliau jabarkan dalam sunnah-sunnah beliau menjadi aneh, asing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Kalau kita bicara masalah tauhid saja, memurnikan tauhid kita kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah semata, jangan ibadah kepada makhluk. Orang wane. Hmm? Oh, nyatanya masih banyak yang nyembah pohon-pohon keramat. Ada pak? Gak ada ya? Ada pak ada? Banyak. Nyatanya yang masih banyak orang-orang yang sedemikian rupa mengagungkan dan memuliakan yang namanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, minta rezeki di situ, minta pesugihan di situ, minta jodoh di situ, nazar di situ, nyembelih hewan di situ, korban di situ, mau nikah minta barokah di situ. Banyak apa banyak? sangat banyak itu padahal inti Islam tauhid sudah sedemikian asing di tengah-tengah masyarakat bukan masyarakat kafir loh ini masyarakat Islam itu dikarenakan munculnya berbagai macam fitnah tadi, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Banyaknya pemahaman-pemahaman aneh yang menyimpang dari Islam yang murni ini munculnya berbagai macam sekte-sekte menyimpang yang sesat yang menyimpang dari Islam yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ini banyaknya pula kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran di mana-mana di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. <clears throat> Wasaya umudu ghariban kama Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. mula masa-masa keterasingan Islam yang kedua kalinya ini yang sekarang ini kita alami bahkan sudah jauh-jauh sebelumnya di abad-abad yang lalu sudah merasakan betapa asingnya Islam di kalangan umat Islam itu sendiri kaum muslimin rahimakumullah sebab yang lain juga banyak banyaknya perpecahan di tengah-tengah umat perselisihan di tengah-tengah umat kondisi zamannya semakin rusak anak-anak muslimin semakin jauh dari bimbingan Islam yang benar bodohnya kaum muslimin tentang bimbingan agamanya mereka lebih senang dengan urusan dunia ilmu-ilmu yang lainnya melupakan ilmu Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. sehingga banyak umat Islam yang justru tidak paham akan keislamannya, tidak paham akan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kenyataan yang harus dihadapi. Yang terpenting di sini kaum muslimin rahimakumullah ialah Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat tadi <clears throat> hadis pertama yang kita bahas ketika menyebutkan kondisi asing Islam di akhir riwayat Rasul alaihi salatu wasallam memberikan solusi sekaligus pujian Beliau mengatakan fatuba lil ghuraba. Sungguh alangkah bagusnya, alangkah berbahagianya orang-orang yang asing tadi. Ghuraba itu orang-orang yang asing di atas sunnah tadi. Sebagaimana Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya asing di awal mula Islam. Maka beruntunglah bagi orang-orang di zaman sekarang ini, di zaman-zaman akhir ini yang diasingkan oleh umatnya, diasingkan oleh masyarakatnya, dianggap aneh oleh mereka bukan karena akhlaknya yang rusak, bukan karena kesyirikannya, bukan karena kekufurannya, bukan karena bid'ahnya, bukan karena kejahatan-kejahatannya. Dianggap asing dikarenakan dia mengamalkan Islam yang sesungguhnya. Dia mengamalkan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu menunjukkan jati diri sebagai muslim yang sesuai dengan bimbingan Rasul di tengah-tengah masyarakatnya. Mengamalkan Islam dengan benar di tengah-tengah masyarakatnya. Dianggap aneh karena keislaman dia, karena sunnah Rasul yang dia kerjakan. belum mengatakan fatuba lil hurafa. Mereka inilah kaum muslimin rahimakumullah yang disebut dengan orang-orang yang terasing di atas sunnah mereka inilah yang disebutkan dalam keterangan-keterangan yang lainnya. Orang-orang yang selamat. Yang dikatakan sebagai kelompok yang selamat. Golongan yang selamat. Maka kita sebagai umat Islam yang punya semangat mengkaji bimbingan Islam, mengkaji bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berkewajiban untuk mengetahui lebih lanjut siapa orang-orang asing ini tadi, Siapa golongan yang selamat itu tadi? Apa ciri-cirinya supaya kita bisa gabung bersama dengan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan tuba, kebahagiaan, keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat didoakan oleh Rasulullah SAW. tadi. Ini merupakan kewajiban semua pihak, kewajiban semua kaum muslimin Dimana mereka berada, semuanya wajib kalau kepingin selamat wajib untuk menjadi orang-orang asing tadi masuk dalam rombongan orang-orang yang selamat. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis ini yang berkaitan dengan al-ghuraba, yang berkaitan dengan al-firqatun najiyah itu disebutkan secara langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur yang sangat ma'ruf di kalangan para ulama kita datang dari sejumlah sahabat yang sangat banyak dari sahabat Anas bin Malik, Iyas bin Qurrah, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Auf bin Malik dan sejumlah sahabat-sahabat yang lainnya. Sangat banyak sahabat yang meriwayatkan disebutkan dalam Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, buku-buku yang lainnya. Sangat banyak. Sehingga menjadi hadis yang sangat masyhur. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang satu ini memberitakan kepada kita tentang kondisi umatnya yang mengalami berbagai macam perpecahan-perpecahan dan perselisihan menjadi sekian banyak paham, sekian banyak sekte, sekian banyak ragam kelompok dan golongan. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة Rasulullah SAW memberitakan Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini, itu umat Islam, bukan orang kafir. Umatku ini, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. <clears throat> Terbanyak. Yahudi 71 eh, Nasrin 72 Muslimin 73 Lebih banyak lagi Rasul mengatakan Ini satunya Rasul Beliau mengatakan Kulluha finnar semua sekte-sekte tadi, semua kelompok-kelompok tadi, semua golongan-golongan tadi yang semuanya mengaku Islam Finar kata Rasul. Semua di neraka tempatnya. Menggambarkan apa ini Pak? Menunjukkan itu ternyata sekte-sekte sesat. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang sangat jauh dari pimpinan Allah dan Rasulnya. Mengaku Islam. Tetapi sesungguhnya menyimpang dari Islam itu sendiri. Semua di neraka kata Rasul. Illa wahidah. Kecuali satu. Satu dari kalimat kecuali satu inilah para ulama kita mengatakan dan menjulukinya dengan sebutan al-firqatun najiyah. Satu golongan yang selamat. Firqah itu golongan, najiyah itu selamat. Satu golongan yang selamat. Artinya satu, selamat dari pemahaman-pemahaman sesat sekte-sekte tadi yang lain. Kalau yang lainnya menyimpang, ini nggak menyimpang. Yang lainnya sesat, ini nggak sesat. Selamat dari berbagai macam bentuk kebidahan dan penyimpangan. Yang kedua, selamat dari ancaman neraka. Kalau semua diancam dengan neraka, kulluha finnar, yang ini tidak. Kalau selamat dari neraka berarti di mana Pak? Jadi di, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena selamat di dunia dari semua penyimpangan, semua sekte-sekte menyimpang yang ada, Di dia kiamat selamat dari neraka. Satu golongan itu kemudian dikenal dengan sebutan al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Ini kalau mau disinkronkan dengan hadis pertama tadi yang menyebabkan Islam itu asing Ya kelompok-kelompok ini tadi Sekte-sekte menyimpang ini tadi Beragam pemahaman-pemahaman sesat ini tadi Yang diancam dengan neraka tadi oleh Rasul Salatu wassalam Ini yang bikin asing Yang dikatakan Rasul Fatuba lil ghuraba Beruntunglah bagi yang asing Yang satu tadi itu Dan dikatakan sebagai Al-Furqatun Najiyah Bagaimana tidak asing? Satu golongan dikelilingi oleh 72 yang menyimpang, tenggelam pak, kelem. Itu pak ya, tenggelam. Dalam keadaan 72 tadi yang menyimpang tadi termasuk umat Islam. Wajahnya wajah muslimin, penampilannya penampilan kaum muslimin, dakwahnya dakwah Islam tapi menyimpang dikarenakan pemahaman dia yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah alaihi wassalam ya bingung kaum musliminnya Eh? ini kayaknya iya Islam juga padahal sesat yang ini Muslim juga padahal menyimpang dan yang itu sama saja membawa atribut Islam juga Padahal kelompok yang sesat Tidak mengerti Dikarenakan semuanya berbaju Islam Padahal 72 dikatakan menyimpang, dikatakan sesat Neraka tempatnya Hanya satu yang selamat Satu yang tidak kelihatan Pak Ya, kalau digambarkan oleh Rasulullah dalam sebagian riwayat yang lainnya umat Islam di kalangan umat-umat yang lainnya itu diumpamakan seperti satu rambut putih Eh? Di tengah-tengah rambut-rambut hitam yang ada di sebuah eh, di, di, di badannya kuda atau di badannya keledai. Ada kuda hitam, hitam warnanya. Ada satu rambut putih. Itu kira-kira nampak apa? Enggak nampak pak? Jawabannya enggak nampak. Tidak saya jauh-jauh lah rambutnya kita ini hitam semuanya. Ada satu rambut yang putih. Nampak pak? Katakanlah. Begitu pula kondisinya satu orang atau satu kelompok yang dikatakan selamat tadi betul-betul asing di tengah-tengah masyarakatnya. Satu kelompok yang selamat, satu golongan yang selamat di tengah-tengah sekian banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu baru muslimnya. Belum lagi dikelilingi oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang kafir, beragam sekte-sekte Yahudi, Nasrani, ini 71, 72, tambah lagi yang lainnya, ratusan sudah. Akhirnya dikatakan sebagai kelompok yang asik, tapi dia selamat. Alhamdulillah rahimakumullah. Satu hal yang membuat kita berbahagia. <clears throat> Satu hal yang membuat kita bisa punya harapan dan asa. Ketika Rasulullah SAW ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain di dalam Sunan Tirmidzi dan juga referensi yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sedemikian gamblang, sedemikian jelas siapa sesungguhnya firqatun najiyah itu. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As tadi, Rasul mengatakan ketika ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah, beliau mengatakan, "Ma alaihi wa ashabi." Ma alaihi wa ashabi. Apa-apa ya, terjemahan ya Apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya apa-apa yang aku kata Rasul dan para sahabatku ada di atasnya. Sehingga kelompok yang selamat itu ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta orang-orang yang meniti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya. Aku dan para sahabatku yang ada di atasnya. Itulah kelompok yang selamat. Jelas gamblang tidak ada tedek aling-aling. Rasul dan para sahabat tidak ada lagi yang lain. Ini diperkuat lagi dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi juga dalam sunannya dari sahabat Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah ketika itu memberikan ceramah kepada para sahabatnya pada subuh ceramah yang sedemikian mengena sedemikian pas di hati sahabat ketika itu berlinang air mata hati mereka terbuka mereka merasa ini ceramah orang yang mau, mau berpisah dan dikatakan oleh para ulama ini merupakan ceramah di akhir-akhir masa kehidupan Rasul para sahabat meminta nasihat dari Rasulullah ketika itu. Di antara isi wasiat Rasul yang tercantum dalam hadis ini, beliau mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum memuhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jelas. Katanya Rasulullah SAW Barang siapa ini artinya Barang siapa di antara kalian Wahai kau, kau wahai para sahabatku Wahai kaum muslimin Barang siapa di antara kalian Yang hidup sepeninggalku nanti Maka dia kelak akan menyaksikan Ikhtilafan kathiro perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasul memberikan solusi ketika itu. Fa'alaikum bisunnati. Kata-kata alaikum itu disebut dengan isim fi'il amr. Yang mengandung makna perintah. Ilzamu sunnati. Ketika itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku satu dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Siapa itu khulafaur rasyidin? Dari kalangan dari kalangan siapa, Pak? Dari kalangan para sahabat. Pegangi sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Tamassaku biha berpegang teguhlah dengan kuat dengan sunnahku ini wa abdu 'alaiha bin nawajid gigitlah sunnahku dengan geraham-geraham kalian yang yang kuat dalam memeganginya hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini sebab semua perkara bid'ah adalah sesat di sini plak sama dengan hadis sebelumnya yang saya bacakan Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam memberitakan umatnya terpecah menjadi 73 tadi. Sama dengan kamu akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Memang banyak jumlahnya berapa? 73. Kalau disebutkan dalam hadis yang sebelumnya Rasul mengecualikan satu kelompok illa wahida kecuali satu disebutkan firqatun najiyah disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi dalam hadisnya Irfat bin Sariyah lebih tegas beliau mengatakan ketika mendapati perpecahan yang banyak tadi fa'alaikum bisunnati wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku ini sama dengan rasul dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku sama dengan sahabat pegangi yang kuat gigit dengan geraham-geraham kalian itu menggambarkan perjuangan yang luar biasa, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, banyak rintangan, banyak hadangan, banyak cobaan, banyak fitnah yang mendera asing di tengah-tengah masyarakat. Yang kuat dan beliau memastikan di akhir riwayatnya hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini sebab yang namanya bid'ah semuanya sesat beliau memperingatkan umatnya jangan ikut-ikutan dengan 72 sekte yang menyimpang tadi yang sesat tadi Jangan. Hati-hati dari mereka. Ikuti yang satu ini saja. Rasul dan para sahabatnya. Sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. sama dikarenakan memang sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam itu semuanya bakal sama, tidak bakal saling kontradiksi. Berarti siapa golongan yang selamat itu? Jawabannya Rasul alaihi salatu wassalam. Terus siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in. Terus siapa? Terus siapa? Ya siapa saja yang meniti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya. Yang mengikuti jejak langkah mereka, generasi yang berikutnya namanya tabi'in. Yang berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Itu juga disebutkan terkait dengan orang-orang yang meniti jalan kah mereka itu disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung para sahabat dan memberikan pahala besar bagi mereka. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم jelas Allah memuji generasi pertama yang pertama kali masuk Islam dari umat ini disebut dengan Sabi al-awwalun yang kali pertama masuk Islam dari kalangan umat ini dari kalangan muhajirin dari kalangan ansor siapa mereka ini Pak para sahabat sahabat muhajirin sahabat ansor disebutkan langsung namanya dan Rasul dan Allah memberikan ya, harapan untuk kita bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ini umum umum selain sahabat yang penting ittaba'uhum bi ihsan meniti jejak langkah sahabat dengan baik Barakallahu Pahalanya apa? Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Luar biasa, surga. Intinya apa? Siapa al-firqatun najiyah setelah sahabat? Walladzina taba'uhum biihsan. Dipertegas lagi dengan sabda Rasulullah SAW disebutkan dalam Bukhari Muslim <clears throat> dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, "Khairun nasi qarni, ثم alladziina yalunahum, ثم alladziina yalunahum." Sebaik-baik umat manusia generasiku. Ini generasinya para sahabat yang Rasul ada pada waktu itu. Kemudian yang datang setelah mereka disebut dengan generasi tabi'in. Tsumalladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka lagi disebut dengan tabi'ut tabi'in. Dikatakan sebagai sebaik-baik umat manusia dipuji langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebut dengan Al-Qurun Al-Thalatha Al-Mufaddalah Tiga generasi utama umat ini Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in ini merupakan apa namanya generasi pertama Al-Furqatun Najih. Mereka-mereka itulah yang betul-betul mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan dan menyemarakkan sunnahnya Rasulullah SAW mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Terus yang setelahnya siapa? Jawabannya Jawabannya tidak ada lagi riwayat yang menyebutkan generasi keempat, kelima dan kelima dan keenam. Secara periwayatan hadis hanya menyebut tiga generasi. Nah terus yang berikutnya bagaimana? Apa sudah selesai masa perkutun aja? Jawabannya belum. Karena Allah mengatakan tadi, "Walladzina tabauhum bi ihsan." dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik itu umum sampai umur kiamat nanti tahunya umum diperkuat lagi dengan hadis yang lain hadis yang menyebutkan tentang al taifah al-mansurah kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Iyas dari sahabat Qurra bin Iyas Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضركم من خذلهم حتى تقوم الساعة akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang ditolong oleh Allah tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau yang merendahkan mereka hingga bangkitnya kiamat. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muhira ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu Rasul mengatakan lagi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang terang-terangan di atas kebenaran. Hingga datang urusan Allah, mereka masih di atas kebenaran. Urusan Allah adalah e, di akhir zaman nanti ketika bertiupnya angin yang lembut selembut sutra sewangi minyak misik yang akan mencabut nyawa setiap orang yang memiliki keimanan dalam hatinya walaupun seberat debu semuanya mati setelah itu tidak ada lagi yang namanya Taifah al-Mansurah tidak ada lagi yang namanya Al-Furqatun Najiyah tidak ada lagi yang namanya kaum muslimin yang ada hanya orang-orang kafir yang jahat setelah itu bangkitlah kiamat sebutkan oleh para ulama kita hadis tadi yang menyebutkan tentang Taifah al-Mansurah itu yang dimaksudkan adalah Al-Furqatun Najiyah itu sendiri. Karena mereka memiliki nama yang sangat banyak, Al-Furqatun Najiyah, Taifah al-Mansurah, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul ahlu sunnah, orang-orang yang bersatu di atas sunnahnya Rasul ahlu jamaah. Barakallah. Ini semuanya adalah Taifah al-Mansurah, Al-Furqatun Najiyah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam sekian banyak dalil yang saya bacakan tadi masih membuka harapan untuk kita semua bergabung bersama dengan Al-Furqatun Najiyah Ta'ifa Al-Mansurah Ahlu Sunnah Ahlu Jamaah orang-orang yang selamat yang di atas sunnahnya Rasulullah wassalam ada kesempatan terbuka sampai kiamat persyaratannya cuma satu tidak banyak-banyak Pak Tetapi ini persyaratan Bukan semata-mata Label ha, Label atau bukan semata-mata Atribut ini persyaratan harus diwujudkan di dalam aktivitas kita beragama. Syaratnya ya disebutkan dalam riwayat tadi. Fa'alaikum bisunnati Wasunnatil sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min Syaratnya kita dituntut untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran beliau, bimbingan beliau dan memahami sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'ud tabi'in dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berakhlak, dalam beradab, dalam bermuamalat, dalam keseharian kita. Kita harus mewujudkan sunnah Rasul SAW dan kita memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Diwujudkan di dalam keseharian kita, dalam agama kita. Itu persyaratannya. Sehingga tidak perlu dan tidak butuh pengakuan-pengakuan tidak memerlukan slogan-slogan. Tapi yang diperlukan adalah pembuktian dan kenyataan dalam kehidupan sehari Maka barang siapa yang kepingin selamat Selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan Selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat Dia tidak boleh tolah-toleh Dia harus satu jalannya lurus lempeng ke depan tidak punya pilihan yang lain, hanya ke depan yang dia tatap, yang dia eh, yang dia jalani, yang dia tempuh hanya satu, Siratul mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul alaihi salatu dan jalannya para sahabat. Caranya dengan kita banyak mengkaji, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari bimbingan-bimbingan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam kita pahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang sudah ditulis oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka dalam buku tafsir, dalam buku syarah hadis dan segala macamnya yang menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, kita pelajari, kita gaji lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita wujudkan di alam nyata, di kehidupan kita dalam beragama, lalu yang terpenting pula kita dakwahkan di tengah-tengah masyarakat kita, kita masyarakatkan, kita semarakkan, kita sebarluaskan. Semoga kaum muslimin semuanya kembali ke jalur yang benar, kembali kepada al-firqatul ya golongan yang selamat, golongan Allah dan Rasulnya dan para sahabat serta orang-orang yang berjalan di atasnya. Ini persyaratan utama bukan slogan, bukan atribut, bukan pengakuan, tapi perwujudan di alam nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah taala alam bisawab. <clears throat> Saya sebutkan ciri-ciri yang lain atau cukup <clears throat> Ciri-ciri yang lain itu sesungguhnya penjabaran dari persyaratan tadi. Disebutkan oleh para ulama kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Seperti Sebagaimana yang saya terangkan tadi, umumnya masyarakat itu jauh dari bimbingan Islam. Ketika ada di sebuah masyarakat yang umum yang nggak bagus yang menyimpang disebutkan oleh para ulama yang benar ini loh yang benar, ini ciri-cirinya berpetu najiyah. Ada lagi muncul yang lain yang nggak beres tengah-tengah masyarakat, dikenal, terus perluas, disebutkan lagi, ini loh yang benar, ini ciri-cirinya al berpetu Jadi Demikian seterusnya. Intinya kembali kepada Al-Quranul Karim kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita pahami dengan pemahaman para sahabat dalam semua aspek kehidupan kita akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah dan demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau dirinci ya harus membahas masyarakat baru membahas mana yang benar. Jadinya panjang. Gitu Pak ya? Jadinya panjang. Kayaknya kalau sampai setengah 8 nggak mungkin. Barakallah. Jadi saya kira cukup sekian saja masalah materi e, dikarenakan insya Allah cukup jelas cukup gamblang persyaratan yang dibawakan Rasul juga sangat gamblang tinggal diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bukan pengakuan tapi wujud nyata Selebihnya monggo. tidak ada kesempatan, yang mudah-mudah aja Pak ya, tanyaannya Pak ya. Eh, biar gampang dijawab. Kalau susah ya nanti jawabannya wallahu a'lam bishawab. Ya monggo. Yang saya hormati sikap ada jelas berbeda, namun bisa kemungkinan bahwa dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Mahfudin tadi mungkin ada yang berpuasa mati dan bisa dipertanyakan bisa dibuka sembilan untuk itu kasus kasus seperti biasanya uh, mungkin enak langsung saja satu pertanyaan tidak berdasar dan bersih ah, uh, dipersilakan yang saya kalau begitu kita buka aja saja ya. boleh ya. Iya. Dalam pertama tiga pertama saja dulu. Jadi kita main pertama satu ah, ya, ya, tadi. Yang pertama kaki sudah kedua Pak Enda, ya, ketiga yang dari Nol. Baik Pak Anies saya dulu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konsep mobil saudi itu umumnya soal sedikit atau gambaran persoalan sedikit terus perincian jawabannya banyak di buku-buku selalu banyak soal itu hanya satu baris sampai baris jawabannya kadang sealaman tidak cukup nah, saya lihat tadi dengan ceramah sampai ceramah 40 itu penggambaran masalah baru solvingnya belum selesai. Semoga semoga besok lagi kalau ada ceramah, kalau ceramah dengan apa yang lain, saya juga itu gambaran problemnya sedikit saja. Nah, solusinya sebenarnya supaya kita jelas solusinya. Kalau kita digambarkan permasalahan itu rasanya kita itu hanya ngenesok, ngenes. Wah umat ini, ini, ini. Jadi kita itu akhirnya tapi dulu Karena itu ke depan Semoga gambaran solusinya yang paling banyak <laughs> Karena tadi gambaran soalnya yang terlalu Yang pertama, yang kedua Sehubungan problem solvingnya ini Kalau saya melihat uh, dramanya Iblis dan Malaikat saat itu Sebetulnya apa gambarannya gampang <clears throat> Allah mengatakan lahan lahan najahan nama minka waman tapi tabi'aka minhum ajmain. Jadi kalau umat Islam dikatakan Rasulullah di hadis tadi pecah jadi dua tiga, maka yang masuk neraka itu adalah mereka-mereka yang mengikuti iblis dan setan. Jadi kalau misalnya 73 itu Nabi sayangnya tidak merinci. Waktu umat Yahudi pecah 71 itu apa saja sektanya 72 umat Kristen sektanya apa saja? Umat Islam sayangnya tidak bisa karena kajian ilmunya rincian itu ada seharusnya. Sehingga kita itu tidak saling tuduh. Bahaya kalau tidak dirinci, dinyatakan tapi tidak dirinci. Itu bahaya sekali sehingga kita bisa saling saling anu gelok gelok ngamat-ngamati masing mana ini sayang sekali ya sahabat tidak menanyakan detailnya 71 itu apa ada apa saja 72 itu apa saja 73 itu apa sayang tapi untungnya kalau apa paham saya dari cerita dalamannya Nabi Adam Iblis itu Ya yang masuk neraka yang menurut Iblis dan setan Seandainya sekarang itu diberikan bernama NU dia, Misalnya ya Karena tidak tapi tak meneliti Saya tidak berani mengatakan bahwa itu Ini seandainya Seandainya itu diberikan itu NU dia, opo misalnya ya Maka yang mengikuti Iblis itu yang masuk neraka Ya mohon disini apa apa itu akan sudah cukup ingat itu satu nah ini dijelaskan lebih lanjut tadi saya hanya besok lagi solvingnya yang lebih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu saja di nah, Jadi mau disebutkan rinciannya atau cukup dengan yang di kaidah besar yang disebutkan tadi? Jadi tadi saya sengaja tidak menyebutkan secara perinci Satu, waktu terbatas Yang kedua, tidak mungkin saya menyebutkan langsung poin Al-Firqatun Najiyah Tanpa membawakan sejarah Akan terputus benang merahnya Akan terputus benang merah. Kalau saya langsung menyebutkan demikian, demikian, demikian Dengan tanpa dasar hadis yang kuat Berarti seakan-akan menyampaikan tentang perkotaan najiyah dengan tanpa dalil yang akurat supaya dipahami saja pembahasan tentang perkotaan najiyah itu sudah dicantumkan dalam ayat dan hadis para ulama rincian ada ada di antara stok kenapa saya nggak merinci tadi satu waktu pak yang kedua justru yang saya khawatirkan di forum umum semacam ini Ketika disebutkan rinci satu persatu, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, khawatir saya dituduh lah iki ustadz, iki ceramahnya nuduh orang sesat saja ini, kafe sesat, tidak ada yang nggak sesat. Wah, nanti repot. Jadi eh, mohon maaf yang sebelumnya itu memang saya sengaja, bukan saya eh, lupa. tidak, saya sengaja. Bang. Eh, secara ilmu yang saya pelajari terkait dengan masalah VV dakwah gitu Pak ya. Kalau forumnya itu forum umum semacam ini yang didengarkan oleh semua pihak yang mungkin eh, mohon maaf kadar dan ilmiahnya tidak sebagaimana bapak tadi. Itu kalau kita menyebutkan perkara yang langsung fonis begitu. Ini, ini, ini, ini, ini. Tidak semua orang bisa menerimanya dengan proporsional. Khawatirnya yang dikecam dai-nya tadi. oh, ini berarti Ustaz Sakti ini menangi diri Eh? Dari tadi lo nyebut yang sesat, langsung lagi. Ini sesat, sesat, sesat, sesat, sesat, sesat, sesat, sesat. ya tadi kan kau seorang sulit Ustaz dewi sih bener. Kayak gitu ya. Jadi saya mohon maaf yang sebelumnya, sebelum stop stop saja pak ya. Saya sengaja hanya membawakan riwayat tadi Itu sebagai koidah besar Supaya masuk di dalamnya semua yang menyimpang Apapun nama sektinya Apapun nama golongannya Selama dia bertentangan dengan Al-Quran Sunnah dan pemahaman para sahabat Dikatakan menyimpang Dikatakan sesat Diancam dengan neraka Sehingga nggak nggak terbatas cuma sekti-sekti yang lama Zaman dahulu zamannya Rasul dan para sahabat saja tapi umum sekte yang sampai nanti yang kiamat semuanya masuk. Barakallahu fikum. Dan ketika penyebutan orang-orang yang dikatakan firqatun najiyah dibawakan dengan global supaya apa? Supaya masuk dalamnya semua orang sampai yang kiamat dengan sifat yang sama. Rasul, para sahabat, para tabiin atau tabiin dan siapa saja sampai yang kiamat nanti yang menikmati jejak langkah itu secara global mukadimah dari saya mohon maaf yang sebelumnya. Tapi kalau mau mengendaki rincian juga boleh. Gimana Pak? Saya khawatir kalau saya rinci nanti ada yang tersinggung. Hah? Hmm. Gak apa-apa ya. ini tersinggung gimana nanti? Wah ini. Ah, itu tadi. Nah, nanti yang yang muncul di luar nanti, wah ini majelis taklim al khawf ini majelis taklim pemecah belah umat ini, bikin kekir, bikin ribut. Di taklimnya langsung fonis nuduh orang lain menyimpang, sesat. Itu yang saya khawatirkan dalam uh, sebuah Tapi kalau mau ya boleh-boleh aja pak. Gimana pak? Data situ cirinya itu jelas. Kok itu sangat jelas. Yang benar Al-Quran, sunnahnya Rasul, para sahabat, para tabiin, atau tabiin. Ini yang benar. Yang menyelisih ini dikatakan menyimpang. Enak pak? Enak. Jangan ya pak, asli ini pak. Cuman kok rasanya kurang marem, kurang eh, kalau nggak nyebut nama gitu loh. Nah, yang semacam itu cocoknya itu ketika di tempat forum khusus, perkalangan terbatas, yang orang-orang tertentu yang memang membutuhkan keterangan lebih lanjut, yang bisa mencerna dengan baik, menempatkan keterangan pada porsinya, tidak dibikin e, alasan untuk menembar fitnah dan segala macam. Itu forum terbatas. Itu menurut e, saya pribadi. Tapi kalau kau ya nggak apa-apa, Pak. Boleh. Hah? Ya. Boleh. Baik, saya, saya kira ini rasanya Pak Anda Mungkin pada saat nanti akan bisa mungkin kita nanti tema yang terkait dengan iya. kira begitu. Namun insya Allah kita sudah bisa menangkap arahnya. Bagi kita yang menangkan diri kelompok bersama jamaah insya Allah sudah menangkap. Kalau ada yang masih <clears throat> sama ya mungkin kita perlu mengevaluasi diri lagi <laughs> ada yang dianggap ini sangat benar lanjutkan yang kita silakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini saya menyambung pertanyaan pertama saja uh, eh, ini berdasarkan pemikiran saja Ustaz satu pertanyaan saya yang pertama Bagaimana eh, kita menjadi orang asing tetapi tidak mengasingkan diri. Iya Pak. Bagus ya pertanyaan Pak. Bagus tanya ya Pak. <laughs> Menjadi orang asing tapi tidak mengatakan diri. Iya, bagus. Saya jawab langsung Pak ya, supaya jangan lupa Pak ya. Satu-satu aja. Ya kalau satu, dua, tiga malah saya lupa semuanya nanti Pak. <clears throat> Nah, ini namanya pertanyaan real namanya ini Pak. Ini yang bagus. Yang ini insya Allah nggak tersinggung insya Allah. <laughs> Baik. Bagaimana caranya menjadi orang yang asing dalam artian mengamalkan Islam yang benar, mengamalkan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabiin, para tua tabiin, tetapi tidak mengasingkan diri. Dalam artian bermasyarakat, Nah, gitu pak ya bermasyarakat dengan dan masyarakat yang lainnya normal dan segala macam tarat pak. Sangat bagus pertanyaannya. Jawabannya di sini ada beberapa mukadimah yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, menjadi orang asing atau Islam yang asing itu jangan difahami hanya pada satu pembahasan keislaman saja. Islam yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam yang diamalkan para sahabat dan generasi yang setelahnya itu Islam yang betul-betul syamil menyeluruh Islam mengajarkan akidah, keimanan, prinsip, tauhid, sunnah. Mengajarkan masalah ibadah yang benar, spiritual kita pada Allah. Mengajarkan juga yang namanya akhlakul karimah, Mengajarkan pula yang namanya adab sopan santun. Mengajarkan pula yang namanya muamalah, hubungan interaksi dengan sesama dengan cara yang baik. Lengkap Islam itu. Sempurna. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ke yang ketiga, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu wa raditu lakum islamati. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sempurna. Ini yang harus terlebih dahulu diresapi baik-baik. Islam itu bukan semata-mata akidah, bukan semata-mata iman, bukan semata-mata ketauhidan, tapi Islam itu menyeluruh. Akidah, ibadah, muamalah, adab, dakwah, kalau Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islamlah secara totalitas. Jangan berislam dalam bab tauhidnya saja. Atau berislam dalam perkara imannya saja. Atau berislam dalam perkara ibadahnya saja. Melupakan sisi sosial, melupakan sisi akhlak, melupakan sisi adab, melupakan sisi muamalah. Jalali, Ini juga bimbingan Islam. Barakallah itu. Gitu Pak ya? Harus mengamalkan Islam secara kafah. Barakallahu. Baik. Kemudian setelah itu kalau kita memahami yang semacam ini, kewajiban kita ialah satu berakidah yang kokoh, yang murni, iman yang kuat, tauhidnya murni, tauhidnya kokoh. Pegangi sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya, fahami dengan pemahaman para sahabat, Adapun terkait dengan masyarakat, tampilkan akhlak yang mulia, tampilkan etika-etika yang baik, tampilkan muamalah-muamalah yang bagus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bermasyarakat kita itu sesuai dengan bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang baik kita ikuti, yang jelek tidak kita ikuti. Mukadimah yang terakhir. Kaum muslimin rahimakumullah perlu difahami perbedaan antara muamalah secara umum muamalah secara umum dan persahabatan secara khusus kalau muamalah secara umum itu meliputi semua umat Islam, semua kaum muslimin di masyarakat kita. Ini kewajiban semua pihak, semua muslim, semua muslimah bermuamalah secara umum selama tidak melanggar syar'i. Muamalah secara umum itu Pak, barakallahu ketemu dengan orang salam. Ada yang sakit kita jenguk. Ada yang perlu nasihat kita nasihati. Ada yang membutuhkan bantuan kita bantu semampu kita. Ada yang sakit kita antarkan jenazahnya Babat yang sifatnya sosial kemasyarakatan secara umum. Hanya sebatas umum, sebatas itu saja. Dengan bimbingan agama. Tetapi ketika sudah mulai masuk kepada perkara yang sifatnya khusus Memilih teman Dijadikan sebagai sahabat karib Sahabat yang begitu akrab Hah? Memilih Hal-hal yang sifatnya khusus Yang semacam ini kita tidak bisa umum dengan semua masyarakat Dikarenakan di tengah-tengah masyarakat kita ada yang soleh, ada yang poleh Ada yang di atas sunnah, ada yang di atas bid'ah Ada yang di atas tauhid, ada yang di atas syirik Ragamnya macam dan kita dituntut untuk bersama-sama dengan orang-orang yang asing tadi yang di atas sunnahnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Untuk yang sifatnya khusus khusus tadi itu kita harus selektif dalam mencari orang. Harus seakidah, harus satu tauhid, satu sunnah, satu ibadah. Barakallahu Sifatnya khusus. Kan ada persahabatan umum, yang penting kenal, yang penting eh, salam, yang penting baik. Ada yang spesial yang kita percaya, kita jadikan sebagai tempat untuk e, rujukan, kita curhat kepada dia, dia juga sama kita, sangat akrab. Dan akrab-akrab semacam ini yang khusus semacam ini harus yang seakidah, harus yang setauhid, yang satu sunnah, satu prinsip supaya tidak salah. Terkait dengan yang umum, kita menggunakan secara umum. Ketemu orang, assalamualaikum, salam. Ada yang salam, assalamualaikum mbak, waalaikumsalam. Gimana kabarnya pak? Gimana keluarga, anak sehat, bagaimana semuanya? Supel. Itu secara umum. Tapi ketika mulai masuk dalam perkara semuanya khusus khusus tadi itu ilah ilah. Ya tidak mungkin orang yang sedari dulu getol kuat tauhidnya berusaha memurnikan tauhidnya kemudian bersahabat karib akrab dalam semua hal dengan orang yang ahli syirik ya gak sinkron pak Ya Pak ya? Ya gak sih kru nanti. Ayo Pak, acara ini. Aduh, masuk aku luar Bertentangan dengan prinsip tauhidnya dia. Ya Pak ya gak salah siapa-siapa ya salah jenengan. Kenapa dalam bab yang sifatnya khusus tadi itu kok salah pilih? Jadinya ya aduh-aduh terus. Tapi kalau satu prinsip, satu manhaj, satu akidah, satu keimanan, enak yang sifatnya khusus khusus yang umum umum sebagaimana biasanya sehingga kita hidup di tengah-tengah masyarakat secara prinsip secara aqidah, secara manhaj secara metode beragama secara beribadah secara semua hal prinsip dikarenakan kita berusaha di atas sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diasingkan oleh masyarakat karena akhlaknya kita baik, muamalahnya bagus, adabnya tinggi, bagus dengan orang lain, punya sosial yang sangat tinggi, tapi tetap dengan garis-garis Islam yang benar, tidak sampai jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Allah Taala alam biswa. Kita gitu, baik, ya? Insya Allah rinci baik. Ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Atau yang kedua? Iya, satu apa satu. Uh, beginilah masuk terhadap berhubungan dengan maaf Allah. Ketika ada anggota kita yang tertarik dengan agama lain menjadi murtad, ya, kita mencak-mencak, mencak Ini kami mengajar introversi, itu semuanya ada agama Islam. Nah ini ada fenomena atau apa bahwa teman-teman kita saudara kita yang kaya itu dari pihak muslim itu banyak yang merdeka banyak yang merdeka sehingga melihat fenomena-fenomena sosial kali ini saudara-saudara kita sendiri yang boleh keramut begitu tidak orang lain mulai covid ini bagaimana ini solusinya Ya ada ungkapan di itu apa? Kalau kamu itu itu penting penting di di kami itu. Iya. Terima kasih. Insyaallah. Insyaallah. Jawabannya orang kafir pencak-pencak. Pencak-pencak. Begitu suruh ngapa ini medit. <laughs> Allahul musta'an. Kalau boleh saya menyebutkan yang singkat satu contoh tadi dan contoh-contoh yang lain yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat Sesuatu yang kurang tepat, sesuatu yang kurang benar Baik dalam perkara muamalah dan segala macamnya Ujung-ujungnya kembali kepada satu permasalahan Apa itu? Satu masalah itu ialah dikarenakan kejahilan dia tentang Islam yang benar ini Sehingga tidak bisa mengamalkannya dengan sebaik-baik itu kembali pada satu titik ini. Ketika seseorang itu punya semangat yang sangat tinggi mengkaji, mempelajari Islam dengan setulusnya, sesungguh-sungguhnya dalam rangka untuk diamalkan, bukan wawasan. Insya Allah akan terlepas dari semua perangai-perangai yang jelek tadi. Terlalu sering kan yang namanya para khatib, para mubalek, para dai menyampaikan tentang ayat, tentang hadir keutamaan bersedekah, keutamaan membantu sesama, bantu fakir miskin, bantu yang lemah dan segala macamnya. Terlalu banyak riwayat, terlalu banyak keterangan. Barakallah. Tapi sering kalinya ya ngantuklah, lah, ya tidur ya nggak perhatian dan segala macamnya lah. Nggak punya semangat beragama yang kuat. Sehingga solusinya ya digalakkan kembali e, pengajian-pengajian agama, mengajarkan kepada umat bimbingan yang benar dengan dasar yang tegas tadi dasar berkotun najiyah tadi Al-Quran sunnah dengan pemahaman para sahabat disemarakan di tengah-tengah masyarakat disemangatkan jiwa mengamalkan Islam ini tadi Insya Allah ya memang butuh proses dan bisa instan dikarenakan watak seseorang kepribadian seseorang apalagi urusan-urusan duit ini agak susah. Nah, tapi kalau sudah memiliki jiwa yang sangat militan dengan keislamannya, loyal yang sangat kuat dengan keislamannya, semangat mengamalkan sunnahnya Rasul, semua akan ini Akan lebih mudah insya Allah. Pak, di SMS nanti teman sing Pak itu saudara kita Pak Fulan, itu kayaknya sedang perlu banget itu Pak. Lagi kolap itu ekonominya. Memang dulu Masya Allah orangnya mampu Sekarang jalan Loh, dulu rumahnya gedung Sekarang rumahnya bubuk reok Itu katanya bantuan Ayo Pak dibantu Pak Orang yang memiliki ilmu agama yang cukup Punya semangat beramal Islam yang sangat kuat Langsung tertarik besar pahalanya ini langsung dia berinfak langsung dia bersodakoh langsung dia bantu lillahi ta'ala karena tahu keutamaan besar sodakoh tadi dan terdorong oleh semangat mengamalkan Islam yang telah dia ilmu Islam ini Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Sehingga nah, ya di forum yang seperti ini ya kita juga menyampaikan kepada semua kaum muslimin di mana mereka berada dalam mengkaji dan mempelajari Islam, tolong jangan semata-mata wawasan. Tapi yang paling penting itu ialah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada pengaruhnya, kelihatan bekas-bekas ilmu dalam jiwa kita Semakin belajar agama, semakin kokoh akidahnya, semakin kokoh tauhidnya, semakin kokoh sunnahnya, semakin rajin ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, semakin indah muamalahnya. Dulu medin, begitu taklim, begitu belajar, ke pengajian segala macamnya ngerti. Banyak juga faedah dan manfaat sodako itu ya, luar biasa. Hah? akan dihakikis dengan sendirinya meditnya tadi langsung dikeluarkan sodako. Tapi ya mohon maaf pak, tidak ada yang instan Semuanya perlu upaya, perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu proses. Tapi insya Allah depan akan lebih baik lagi bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas tulus dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Bikin simsalabim medit langsung loman Ya ono sejarah ya Nah, urusan hati, ya urusan harta dia pribadi angel Pak. Tapi dengan proses terus insya Allah lama-lama akan terkikis tergantikan dengan yang lebih baik. Barakallah. Cukup? Cukup. Yang ketiga yang Pak, silakan. Assalamualaikum Masih terkait dengan muamalah. Masih terkait. Masih terkait dengan pertanyaan pertanyaan sebelumnya, pertanyaannya muamalah. Kami sudah berusaha untuk mengenalkan apa yang bisa dikatakan Islam yaitu bersumber dari dan Asia. Sementara kami hidup di tengah-tengah mereka, mereka yang dari sudah disampaikan banyak bina-bina. Nah ini terus terang untuk kita tetap bermasyarakat dengan baik. Saya terus terang kalau diundang misalnya kipas tahlilan itu saya ambil dana saya hargai dananya itu satu ini bagaimana aku terkait dengan yang kedua mengenai bertimbing yang dimaksud di dalam surah Al-Isra ayat ke Ya manu kulna sibbi mabihim Dan ini yang dimaksud pemimpin ketiga yang ketiga ini seberapa penting walaupun saya tidak mengamalkan apa namanya saya Islam secara benar namun kami ini tidak secara apa ya otentik berada pada organisasi tertentu misalnya tidak di NU tidak di Muhammadiyah dan lain-lain hanya amalan kita itu sudah sesuai atau bisa mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, saya menusuk misalnya. Eh, kita bikin yang agak, agak umum, sep gitu bawahnya, Masya Allah. <laughs> nah, uh, kalau boleh saya tanya dan Bapak jawab dari lubuk hati yang paling dalam ketika bapak datang ke undangan mereka serak apa nggak serak merasa gelisah tidak enak atau nyaman jawabannya pak kenapa kok gelisah kenapa kok tidak seret tidak sesuai dengan prinsip sunnah yang diajarkan Rasul Alaihissalam. Makanya saya katakan tadi, yang sifatnya khusus-khusus tadi harus pilah-pilah. Gak sinkron seseorang yang punya prinsip kuat dalam bab tauhid, dalam bab sunnah. Khusus-khusus dengan yang berbau-bau syir dan agak sinkron. Ya walaupun badannya bareng gitu, tapi gini-gini aja dia. Sedang selesai ya acaranya ini segala macamnya. Sehingga ketika Bapak beramal tadi, melaksanakan tindakan tadi, bukan karena prinsip, tapi karena khawatir dicela orang. Gitu Pak ya? Iya. Tapi kalau kita mengamalkan poin terakhir yang saya sebutkan tadi jawabannya bapak tadi itu bedakan antara muamalah umum dengan perkara yang khusus lebih tenang kita. Dan insya Allah masyarakat kita kalau diajari dewasa bisa. Ketika mereka tahu bagaimana prinsip kita, bagaimana etikot kita, dari kita kokoh, akan malu. Yang penting itu semuanya dipoles dengan muamalah yang baik, dengan akhlak lugarima, dengan adab yang bagus ketika di bab-bab yang lain di dalam urusan kemasyarakatan. Jadi ya jangan ragu-ragu untuk mengatakan tidak. <clears throat> eh, mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri undangan Bapak Insya Allah pada kesempatan undangan-undangan yang lain akan saya penuhi. Betul Pak, Tapi kan bagaimana jadi orang asing, tapi nggak diasingkan. Ketika Bapak mem memohon maaf tadi tidak ikut acara yang semacam itu, mungkin aneh. Oh, ini paling wong iki. kelompok sebelah itu Pak ya. Tapi pada masalah, mereka memaklumi tahu siapa kita di dalam kesempatan yang lain kita bagus muamalahnya. Ketemu sama yang undang nanti. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Semuanya alhamdulillah, masya Allah. Kita kasih dia hadiah. Kita silaturahim dan segala macam yang sebenarnya muamalah umum. Dia mau memandang orang ini aslinya baik. Tapi nggak pernah mau diundang yang satu ini, ya dimaklumi beda prinsip. Asik tapi nggak diasingkan. Tapi kalau sudah tidak datangi acara mereka tadi, kemudian dalam kesehariannya kaku, kayak robot dan segala macamnya, ketemu nengok segala macam, Lah sudah, sudah asing diasingkan karena perilaku dan akhlak yang tidak benar. Itu yang salah. Sehingga kembali pada jawaban tadi itu. Jadilah orang yang asing tapi tidak diasingkan. Dalam perkara yang sifatnya khusus, prinsip dan segala macam harus jadi orang asing sesuai dengan bimbingan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan muamalah secara umum kita supel dengan masyarakat dan juga masih terbimbing dengan bimbingan Islam. Barakallahu itu insya Allah akan e, proses tahu orang. Saya di masyarakat ya sama kayak gitu. Mereka tahu siapa saya. Gak bakal datang ke acara kayak gitu itu. Ngerti? Jadi ketika mereka punya acara, semua tetangga diundang. Pas rumah saya lewat, fred. <clears throat> lewat, fred. Ngerti? Oh ini nggak bakal mau. Dan malu. Tapi dalam sehari biasa ketemu. Waalaikumsalam. Gimana, pak? Siapa? Normal, enak, kuyup gitu. Barakallah. Sehingga mereka bisa memilah dan bisa mengetahui bagaimana kita. Itu jadi orang asing yang tidak diasingkan. Barakallah. Nah, <clears throat> adapun ayat Allah Subhanahu wa taala uh, pada hari ketika umat manusia dipanggil dengan imam mereka. Ini disebutkan dalam tafsirnya ada dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, mungkin rujukannya paling mudah dirujuk. Ini berlaku untuk semua orang dengan kokohnya masing-masing. Setiap orang itu nanti akan dibangkitkan di yaumul kiamat bersama dengan rombongan idolanya masing-masing. Kalau secara global, secara global Pak ya, itu ada yang mengidolakan iblis, ada yang mengidolakan rasul. Ini yang yang globalnya, yang yang luasnya. Yang mengidolakan eh, semua orang-orang yang menyimpang, yang nggak mengidolakan rasul dimasukkan dalam rombongan yang mengidolakan iblis tadi. Itu secara umum. itu secara real juga, secara khusus juga. Ini merupakan pukulan telak tamparan yang sangat keras bagi orang-orang yang mengidolakan orang yang jahat. Mengidolakan orang-orang yang jelek, mengidolakan orang-orang yang kafir atau yang fasik atau yang menyimpang. Itu pukulan telak. Jangan dia mengidolakan seorang tokoh nasional tapi musyrik musyrik ya sudah nanti dibangkitkan dengan tokoh musyrik tadi itu yang lainnya gabung dengan rombongannya Rasul dia gabung dengan rombongannya tokoh musyrik tadi siapa panglima utamanya iblis lah Allahul Musta'an ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir belum mengatakan ayat ini merupakan ayat yang sangat menggembirakan kaum muslimin yang di atas sunnah betul-betul keutamaan besar bagi orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW yang mengidolakan Rasul yang mengamalkan sunnahnya Rasul mereka nanti akan dibangkitkan dengan idola mereka Rasulullah SAW dan para sahabat nah, ah, lihat dalam kasih Ibnu tentang masalah ayat ini maka nggak punya pilihan lain pak harus mengidolakan Rasul SAW dan para sahabat waktu menjadikan beliau sebagai pimpinan kita, pemandu kita, tolakan kita, contoh kita. Begitu pula para sahabat dalam semua aspek kehidupan kita. Di antara pahalanya dia berkhianat digabungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tadi apa pak ya? Ini karena betul tuh jadi saya lupa lagi Oh ya, nama organisasi. Ya gimana pak? Nama organisasi. Iya kenapa? Ada yang dua, ada pengadilan ada yang lain. Iya. Seberapa penting Sedangkan apa kita sudah sangat untuk menyesuaikan dengan syariat. Masya Allah. Seberapa penting? Ya. Masya Allah. Lo langsung langsung gini pak orangnya pak Masya Allah. Eh? Kita, kita, kita luaskan dipersempit lagi jawab beliau. Gini kan lagi jawab beliau Masya Allah. Iya, sesungguhnya jawabannya jelas, sangat jelas sebenarnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang al-firqatun najiyah, Rasul menyebut siapa? Rasul dan para sehingga yang terpenting bagi kita itu ialah bagaimana kita itu beragama, berislam sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya. Tadi kan saya katakan, bukan slogan, bukan pengakuan, bukan atribut, bukan yang lain-lainnya, tapi perwujudan, kenyataan, pembuktian dalam keseharian kita. Mohon maaf ini, mohon maaf ya. Apa gunanya kita misalkan menyatakan saya Muhammadiyah? Apa artinya Muhammadiyah? Yang ikut Nabi Muhammad kan gitu ya golongan Nabi Muhammad. Apa gunanya kita mengatakan Muhammadiyah tapi secara amaliyahnya bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad? para isim Malu kita, Pak. Enggak buka pesannya kemari saya begini begini begini. Amaliyahnya lo gak sesuai. Contoh yang paling gampang yang tadi medit medit. Nah, sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW. Rasul menganjurkan sodako, menganjurkan infak, menganjurkan membantu sesama dan segala macamnya. Contoh Nabi kita Muhammad SAW amalkan. Gak usah saya begini begini begini. Bedin, gak cocok. Ya gitu pak ya. Tidak seberapa penting. Dan memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti yang saya katakan di awal, menyebutkan kaidah umum itu tidak terikat dengan apapun umum Rasul dan para sahabatnya. Sunnahnya Rasul, Al-Quran dan sunnahnya Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman para sahabat itu. Sehingga siapa saja tanpa terkecuali dari manapun, generasi manapun, di waktu kapanpun itu bisa gabung kepada Firqatul Najiyah dengan prinsip yang jelas ini tadi. Al-Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Nah, Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup ini Pak ya. Iya. iya, ini sudah siang ini. Nanti saya awal jadi gelisah ini Pak. Hah? Jadi gelisah ini, Pak. nanti malah bahaya ini. Pak.